ayas'alukum alaihi ajra. Ikutilah orang yang tidak mengambil upah. Jadi saya dulu pengajian, datang bapak-bapak nanya. Pengajiannya di Riau. Angkat tangan dia. Ustaz, ada yang mau kutanya. Apa Pak? Dalam surat Yasin kan ada itu. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah Nabi Muhammad yang tak mengambil upah. Dia sebetulnya mau nyindir saya, Ustaz ngambil amplop itu sebetulnya bukan ini bapak itu dulu kemudian saya minta saya cerita dulu nih kemudian saya minta sama tuan rumah itu ada ada pena sama kertas saya bilang ada pak saya tulislah Nabi Muhammad SAW perang Badar tahun kedua mendapat harta rampasan perang namanya ghanimah la taqillu an khamsin alfi dinarin zahabiyin. Tak kurang dari 50 ribu keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta koma sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, eh, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50 ribu keping kali 2 juta Kalau di total sekarang rupiah Berapa dapat Nabi waktu perang badar tahun kedua itu 50 ribu keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta 100 miliar 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'im fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus Khamsah lima, kumus seperlima, 20 persen. 20 miliar dari perang badar. Tapi duit itu habis. Ada rumah Nabi besar di kota Madinah? Tak ada. Ada kursinya dari emas gelang Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Habis duit itu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji. Dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk menyembah Allah namanya Baitullah, masjid. Untuk gaji imam, gaji khotib, gaji guru agama diambil dari Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal itu diambil dari tujuh. Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah, ghanimah. Ditumpuk di Baitul Mal untuk menggaji itu. Bisa tak Pak Ustadz kalau kita eh, khotib Jumat sama penceramah di Medan di Sumatera Utara tak usah lagi dikasih honor? Bisa. Kalau begitu dibuat satu pintu, semua orang Islam zakatnya potong atas, diserahkan ke Baitul Mal, buat Baitul Mal Sumatera Utara, di Baitul Mal itulah semua digabungkan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, mah tak ada lagi karena kita tak perang. Lalu digaji secara pokok. Bisa. Yang tak boleh itu kita mematok kalau kalian mau mengundang aku, kirim DP, kirim tiket pesawat, mesti duduk ini,